Salih Fauzan Al-Fauzan Habibullah Ta'ala wa ra'ahu Kita masuk pada bab berikutnya Babu qawlillahi ta'ala Innaka la tahdi man ahbabta Dikatakan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah taala qala rahimahullah taala babu qaulillahi taala innaka la tahdi man ahbabta bab firman Allah taala innaka sesungguhnya engkau la tahdi tidak akan bisa memberikan hidayah man ahbabta kepada orang yang engkau cintai kata Syekh Salih Fauzan Hamidullah taala tamamul ayah kelengkapan dari ayat ini dalam surah Qasas ayat 56 Allah menyebutkan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin Innaka la tahdi man ahbabta sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai walakinallaha yahdi akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah man yasha kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin dan dia Allah lebih tahu tentang al muhtadin, orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ya. Nah, munasabatul bab li kitab tauhid. Kesesuaian bab ini terhadap kitab tauhid diterangkan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala anna fihi raddah bahwa di dalam bab ini ada rad bantahan jawaban sanggahan ala ubadil kubur terhadap para penyembah kuburan alladzina ya'taqiduna fil fil anbiya yang mereka memiliki keyakinan kepada para nabi wasalihin kepada orang-orang salih an-naf'a wad-durra. Keyakinan adanya kemanfaatan dan kemadaratan. Ya. Ini mereka meyakini bahwasanya para anbiya dan salihin bisa memberikan kemanfaatan dan madarat. Wadalika annahu yang demikian itu disebabkan idza kana Nabi sallallahu apabila Nabi sallallahu qad harasa ala hidayati ammihi Ketika Nabi SAW begitu semangat untuk memberikan hidayah kepada pamannya. Fi hayatihi. Di masa hidupnya. Falam yatayassar lahu. Tetapi tidak dimudahkan untuk itu. Ya. Tidak mudah bagi Nabi SAW untuk memberikan hidayah. Wada'alahu bahkan mendoakan kebaikan bagi pamannya da'a lahu ya kita sudah terangkan perbedaan da'a ila wa da'a lahu ya wa da'a alaih begitu ya wa da'a lahu ba'da mautihi bahkan Nabi SAW mendoakan kebaikan setelah matinya pamannya wa nuhya an dhalik tetapi kemudian dilarang dari yang demikian ya ini dilarang untuk memintakan ampun atau mendoakan kebaikan bagi orang yang mati di atas kesyirikan. Baik. Wa dzakara subhanahu anna rasula dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahwasanya rasul layak diru ala hidayati man ahab. Bahwasanya Rasulullah SAW tidak akan sanggup layak dir tidak memiliki kemampuan ala hidayati man ahab untuk memberikan hidayah kepada orang yang dicintai sekalipun. Lantas bagaimana dengan firman Allah tabaraka wa taala yang menyebutkan tentang wa innaka di ila surat mustaqim? Nanti akan diterangkan oleh Syekh insyaallah pada poin berikutnya. Nah, bahwa ayat tersebut dengan ayat ini tidaklah bertentangan. Ya. tapi Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya annar rasula la yaqdiru bahwasanya Rasul SAW layak diru tidak memiliki kekuasaan tidak memiliki kemampuan ala hidayah timan ahabba untuk memberikan hidayah kepada orang yang dia cintai fahada dulu maka ini menunjukkan ala annahu sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah SAW la yamliku durran beliau tidak memiliki kemampuan untuk memberikan madarat wala naf'an tidak pula memiliki kemampuan untuk memberikan kemanfaatan fabatula ta'alluqu bihi sehingga batallah ketergantungan dengannya ya artinya apa batal gugur atau batil orang yang bergantung kepada Nabi Alaihissalam untuk mendapatkan ini kemanfaatan atau tertolaknya kemadaratan jika dia tidak memintai kepada Allah Taala ta ya jika dia tidak menjalankan ketaatan kepada Allah taala sehingga kata Syekh fabatul ta'alluqu bihi bin naf'i sehingga batillah ketergantungan kepada Nabi SAW. Lijal binaf'i untuk mendapatkan kemanfaatan. Wadaf'i dur untuk menolak kemadaratan. Lihat. Kalau kepada Nabi saw saja <clears throat> yang beliau adalah ashraful anbiya wal mursalin, ya. Bagaimana dengan para nabi yang lain? Kalau Nabi kita alaihi salatu wassalam saja tidak bisa memberikan hidayah. Iya. Layam lik tidak memiliki kemampuan wala yaqdir ala hidayati ammihi Abi Talib ya maka fa ghairu min babi aula begitu kan nah maka kata Syekh wa ghairuhu min babi aula dan orang yang selain beliau sallallahu alaihi wasallam tentu lebih pantas untuk tidak kita bergantung padanya lebih pantas untuk tidak dijadikan sebagai gantungan untuk kita bergantung padanya. Demikian. Baik. Nah, padahal Nabi kita Alaihissalam salatu wasallam adalah Abdul anbiya, asyraful anbiya wal mursalin. Ya. Ketika kita menetapkan bahwasanya beliau adalah Abdul anbiya wa asyraful anbiya bukan berarti apa? Kita membeda-bedakan. iya. Tetapi masing-masing yang memiliki darajah. Ya, kedudukan. Taib. Maka kata Syekh Saleh Fauzan, "Innaka al-khitab lin Nabi saw. Di sini kalimat innaka sesungguhnya engkau, engkaunya di sini al-khitabnya lawan bicaranya adalah Nabi saw. ya. Karena ayat ini turunkan kepada Nabi alaihi salatu Nabi saw sebagai orang yang diajak dialog oleh Allah tabaraka taala. Sehingga innaka ayyuhan nabi sesungguhnya engkau wahai nabi sallallahu alaihi wasallam la tahdi tidak bisa memberikan hidayah. La di sini bukan la nahiyah ya, tetapi la nafiyah. Kenapa? Dengan bukti apa? Tidak dibuangnya huruf illah ya. Kalau dibuangnya huruf illah berarti apa? Jazm, ya, majzum. Bila nahiyah. Tapi di sini la nafiyah. Sehingga hidayah hidayat la tahdi hidayat taufiqin. Yang dimaksud engkau tidak bisa memberikan hidayah adalah hidayah taufiq Ya. Karena hidayah hidayatan. Hidayah itu ada dua ya. Hidayah itu taufiq wa hidayah itu al-irsyad wa dalalah wal bayan. Ya. Hidayah taufiq dan hidayah petunjuk, penjelasan, bimbingan. Nah, ini. Sehingga la tahdi hidayah atau taufiqin lidukhuli fil Islam. Engkau tidak akan bisa memberikan hidayah hidayah taufik. Ini hidayah untuk dimudahkan lidukhul fil Islam, untuk masuk ke dalam Islam. Wa amma hidayatu da'wah wal bayan adapun hidayatu da'wah hidayah berupa ajakan wal bayan penjelasan ya fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamlikuha. Maka Rasulullah sallallahu memilikinya itu. Ya, beliau memiliki itu. Sehingga Allah menyatakan dalam surah Syura ayat 52, "Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim." Dan sesungguhnya engkau wahai Nabi SAW sama. Khitabnya lin Nabi SAW. Latahdi dengan lam tauti'a fi jawabil qasam. Ya. Lam yang jatuh setelah adanya sumpah. Seakan-akan wa innaka wallahi la tahdi. Nah, begitu. Allah bersumpah atas nama dirinya sendiri. Wa innaka wallahi la tahdi. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad SAW la tahdi sungguh-sungguh engkau memberikan hidayah ila sirati mustaqim kepada jalan yang lurus. Baik. Bertentangan dengan ayat tadi tidak? Kenapa? Karena ayat tadi yang dimaukan adalah hidayah taufiq. Sedangkan ayat dalam surah Syura, <clears throat> Syura ayat 52 ini <clears throat> adalah apa? Hidayatul irsyad wal bayan wa da'wah. Ya, begitu. Baik. Sehingga itu yang diinginkan. Sehingga tidak ada perbedaan atau tidak ada kontradiksi ta'arud. Ya. Bainal ayatain. Antara dua ayat ini. Baik. Jadi kalau misalkan ada yang bertanya, katanya Nabi SAW disebutkan wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Kenapa dalam ayat disebutkan innaka la tahdi man ahbabta? Ya, maka kita katakan pada ayat ini dalam surah Al-Qasas Allah ingin mengatakan tentang hidayah tu taufiq. Sedangkan dalam surah Asy-Syura Allah ingin menjelaskan tentang hidayah al-irsyad wal bayan, ya, wa da'wah wa dalalah dan seterusnya. Baik. Adapun man ahbabta Maksudnya adalah man ahbabta hidayatahu. Orang yang engkau cintai untuk mendapatkan hidayahnya. Tadi hidayah taufik ya. Walakin Allah yahdi man yasha tetapi Allah tabarak wa taala lah yang akan memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah hendaki. Yuwaffiqu Allah akan memberikan taufik lidukhul fil Islam. Allah akan memberikan hidayah, memberikan taufik lidukhul fil Islam untuk masuk ke dalam Islam. Wa huwa a'lamu bil muhtadin dan dia Allah lebih tahu terhadap orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ai a'lamu biman yastahiqul hidayata mimman yastahiqul ghawayah. Maksudnya adalah a'lamu Allah lebih tahu biman yastahiqul hidayah. Tentang siapa yang lebih berhak untuk mendapatkan hidayah. Miman yastahiqul ghawayah. Daripada orang-orang yang lebih pantas untuk mendapatkan kesesatan. Ya. Allah lebih tahu. Nah, sehingga makanya apa? Tidak dibenarkan bagi kita siapapun juga untuk apa? <clears throat> untuk menstempel seseorang itu finar wa fulan fi jannah dan seterusnya. Ya, demikian. Illa bin nas bil adillah minal kitab wa sunnah. Kecuali dengan dalil dari Al-Qur'an dan sunnah. Ya, seperti apa? Al-mubasyiruna bil jannah. Orang-orang yang mendapatkan kabar gembira tentang masuk ke dalam jannah dari para sahabat. Ya, ridwanullah alim ajma'in. Nah, demikian. Adapun orang-orang yang masih ada kemungkinan mendapatkan hidayah ataupun mendapatkan kesesatan auzubillah maka ini tidak dibenarkan untuk kita menstempelnya memfonisnya ya nah malam yughargir wa, wa malam tatlu'u syams maka apa ini tatlu'u syams min masyrik min al masyrik selama matahari belum uh, belum ter, apa, min, min, da, terbit dari dari barat ya. Nah, salah. Minal maghrib. Maka apa? buat malam ya gargir sebelum apa nyawa berada di kerongkongan. Bab taubat maftuh. Tentu pintu taubat masih apa? Masih terbuka. Taib. Maka di sini apa? Tidak sepantasnya untuk kita menutup pintu taubat bagi orang lain. Nah, demikian. Qala al-ma'na limari lil ayah kemudian Syekh Shalih Fauzan rahimahullah taala mengatakan makna secara global terhadap ayat yaqulu ta'ala li rasulih sallallahu Di dalam ayat ini Allah tabaraka wa taala mengatakan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam innaka la taqdiru ala taufiq man tuhib Sesungguhnya engkau tidak akan sanggup memberikan taufik tidak akan mampu memberikan taufik man tuhibbu dukhulahu fil Islam. Orang yang engkau cintai untuk dia masuk ke dalam Islam. Ya. Walakin dzalika innama yakunu biyadillah. Akan tetapi itu semua innama yakunu biyadillah hanyalah bergantung pada semuanya di tangan Allah tabaraka wa taala. Hidayah taufik hanya ada di tangan Allah tabaraka wa taala. Wahada isbat sifat al jad lillahi tabaraka ta'ala. Ya. Dan ini adalah menunjukkan ditetapkannya tangan bagi Allah, sifat tangan bagi Allah tabarak wa ta'ala. Ya. Nah. Dan ini ma'ruf indal muslimin. Dikenal di kalangan kaum muslimin, ya. Kecuali bagi mereka-mereka yang muawilin. Mereka yang suka mentakwil tangan Allah dengan kekuasaannya, tangan Allah dengan keridoannya dan seterusnya nikmatnya dan sebagainya. Nah, fahuwa alladhi yuwaffiq man sya'alahu. Maka dialah Allah yang akan memberikan taufik, hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki baginya. Wa a'lamu biman yastahiquhu miman la yastahiquhu. Maka dia Allah adalah a'lam yang lebih tahu biman yastahiquhu. Lebih tahu tentang orang yang lebih berhak untuk mendapatkan hidayah mimman la yastahiqu dari orang-orang yang tidak berhak untuk mendapatkan hidayah. Ya. Demikian. Maka kalimat ini <clears throat> adalah kalimat yang yang bagus ya. Dengan kalimat mimman yastahiqu. Karena apa? Dibawakan tidak dengan jazm. Ya bagi orang yang berhak mendapatkannya. Tidak seperti di kalangan Mu'tazilah atau juga sebagian kaum Khawarij atau kaum Khawarij dan lain-lainnya yang mereka keluar dari pemahaman atau akidahnya sunnah wal Jamaah. Tapi munasabatul ayah lil bab kesesuaian ayat ini terhadap judul babnya adalah an <clears throat> anna fiha dalalatan wadhihah bahwa di dalam ayat ini ada dalalah wadhihah ada petunjuk yang jelas ala anna Rasul sallallahu bahwasanya rasul sallallahu la yamliku durran rasul sallallahu itu tidak mampu tidak memiliki kekuasaan untuk apa memberikan madarat ya wala naf'an tidak juga memiliki kekuasaan untuk memberikan kemanfaatan wala ataan, tidak juga bisa memberikan sesuatu yang menjadi hak Allah tabaraka wa taala. Wala man'an, tidak juga bisa mencegah apa yang sudah menjadi kekuasaan Allah, kekhususan Allah tabaraka wa taala. Ya. Baik. Nah, berarti di sini apa? Yang dinafikan adalah apa yang menjadi khususiah, khususiat Allah tabaraka wa taala. Ya, kekhususan Allah tabaraka wa taala. Hidayat Taufik ya min khususiyatillah tabarak wa taala. Merupakan kekhususan Allah tabarak wa taala. Allah tabarak wa taala yang berhak yang memiliki kuasa untuk memberikan hidayah. Nah, kalau wa annal amra kullahu biyadillah dan semua urusan itu di tangan Allah. Ini. Ya. Fa fiha raddu sehingga di dalam ayat ini ada rad bantahan. 'alal ladina yunadunahu terhadap orang-orang yang mereka menyuruh-nyuruh memanggil-manggil Nabi kita alaihi salatu wasallam. Ya. Ya Muhammad angkiduni angkiduni. Agisni agisni dan seterusnya ya. Ya Muhammad al-madad al-madad misalnya. Itu kalimat-kalimat yang mereka ucapkan. Bagaimana dengan yang selain itu? Apalagi yang disebutnya ya Ali. Ya. Nah, Ya Ali, agisni, agisni, angkiduni, angkiduni. Ya. Ini tidak dibenarkan jelas. Apalagi di bawah daripada itu. Ya Husain. Ya. Agisni, agisni, angkiduni, almadad almadad Almadat Almadat Sama. Ini juga tidak boleh. Baik. Demikian. Nah. Kalau Nabi kita alaihi salatu wassalam saja tidak berhak, tidak pantas untuk tidak memiliki kemampuan, kekuasaan untuk melakukan itu, apalagi yang di bawahnya. Taip. Nah, sehingga ini ada arad ala ladina yunadunahu. Bantahan kepada orang-orang yang memanggil-manggil, menyeru-nyeru Nabi kita alaihi salatu wassalam. Litafrijil kurubat. Dalam rangka untuk membebaskan berbagai macam malapetaka. Wa qadail hajat. Ataupun dalam rangka untuk memenuhi hajatnya, kebutuhannya. Ya. Taib. Ini. Mayustafadu minal ayah sehingga faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini yang pertama awalan ar-raddu 'alal ladina ya'taqidun. Ini ada bantahan bagi orang-orang yang berkeyakinan annal awliya yanfa'una bahwasanya para wali itu bisa memberikan manfaat au yadurrun atau memberikan madarat wa yatasarrafun ba'dal maut juga berkeyakinan bahwasanya mereka ya tasarrafun. Mereka masih bisa memiliki pengaruh ba'dal maut setelah mereka mati. Ya. Ala sabil karamah. Ala sabil sabil karamah. Menurut mereka ini karena karamah yang ada pada para aulia katanya. Sehingga mereka ya tasarrafun ba'dal ba'dal maut. Mereka memiliki, masih memiliki pengaruh setelah mereka meninggal. Ya. Amin. Sanian yang kedua, anna hidayah taufiq biadillahi subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya hidayah taufiq itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Salisan isbatul ilmi lillahi subhanahu. Ini juga menunjukkan ditetapkannya ilmu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Allah ala kulli syai'in alim. Ya. Ilmuhu muhitun bi kulli syai'. Allah terhadap segala sesuatunya mengetahui. Nah, Allah lebih tahu tentang apa yang akan terjadi kalau sampai apa? Kalaupun apa? Orang ini nanti hidup atau orang ini masuk Islam atau orang ini demikian demikian. Allah lebih tahu. Nah, demikian. Baik. Dan di sini kita jelaskan tadi bahwasanya tidak dibenarkan kita memfonis seseorang apakah dengan al-jannah atau an-nar. Karena apa? Karena ini adanya isbatul ilmi lillahi subhanahu wa ta'ala. Kita tetapkan adanya ilmu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga setelah itu apa? Konsekuensi dari ilmu rabi'an isbatul hikmah lillahi subhanahu wa ta'ala. Kita tetapkan juga adanya hikmah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena hikmah itu tidak akan mungkin muncul kecuali dengan ilmu. Ya. Seseorang tidak akan bisa berbuat hikmah kalau tanpa ilmu. Karena al-hikmat wad'u syai' fi mahallihi fi mawdi'ihi. Ya. Namanya hikmah itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Begitu. Oh, ya. Nah, demikian. Dan tidak bisa orang seseorang itu bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya kalau tanpa tanpa ilmu. Ya. Mustahil seseorang bisa ber, berlaku hikmah kalau dia tidak memiliki ilmu. Ya. Nah, demikian. Khamisan yang kelima, Waalaikumsalam. Ibtalul mu'al uh, ta'alluqu uh, ta'alluqi bi ghairillah. Batilnya ketergantungan kepada selain Allah. Subhanallah. Ya. Demikian. Baik. Akan diperjelas lagi pada dalil berikutnya. Lihat. Qala rahimallahu taala wa fi sahih. Disebutkan dalam sahih. An Ibnu Musayyab atau bisa juga dibaca Al-Musayyib tapi sebagian muhadisin lebih banyak membaca musayyib ibn musayyib an abihi ini al musayyib qala <clears throat> nanti akan terangkan siapa musayyib ini lama hadarat Aba Talibin al-wafatu ya lama hadarat ketika telah tiba Aba Talibin kepada Abu Talib dibacanya Abu Talib kenapa? Karena maful bihi, ya, dari hadarat. Ya. Taib. Nah, failnya mana? Al-wafatu. Ya. Karena hadarat tak nisa sakinah ya, menunjukkan failnya apa? Muannas. taib, Ya. Jadi bukanlah mahadarat Abu Talib. Nah, gitu ya. Bukan. Yang mendatangi itu wafat. Bukan orang yang mendatangi kepada kematian ya orang kebanyakan yang takut dari kematian sehingga yang datang itu kematian gitu ya taib <clears throat> jauh Rasulullah SAW nah, kemudian Rasulullah SAW datang menemui beliau wa indahu Abdullah ibni Abi Umayyah dan di sisi Abu Talib itu ada dua pembesar Quraisy semuanya tiga sebetulnya semuanya tiga dua orang ini siapa Abdullah bin Abi Umayyah dengan Abu Jahal. Lah yang ketiga mana? Rawi hadis. Al-Musayyab. Bapaknya Sa'id Ibnu Musayyab. Ya. Begitu. Karena Al-Musayyab sahabi. Sahabi jalil, jalil. Ya. Demikian juga dengan Abdullah bin Abi Umayyah. Lihat Abdullah bin Abi Umayyah ini semuanya min Kubara Quraisy, ru'asa'i Quraisy, ya. Pimpinannya Quraisy. Tiga orang ini. Dua orang masuk Islam, satu tidak. Subhanallah, lihat. Yang mempertahankan Abu Talib di atas kejahiliannya, yang duanya masuk Islam. Ya. Aslam aslamalillah tabarak wa ta'ala. Wahasuna Islam. Taib. Faqala lahu. Maka <clears throat> kata Rasulullah SAW, Ya ammi, wahai pamanku. Kul la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Kalimatan uhajja laka biha indallah. Ini adalah kalimat yang aku akan berhujjah untukmu dengan kalimat tersebut indallah di sisi Allah tabaraka taala. Faqala lahu maka aku katakan padanya eh apa faqala Afan faqala lahu maka keduanya mengatakan, ya. Keduanya mengatakan, ya siapa? Abdullah bin Ubi, Abi Umayyah dengan Abu Jahal. Keduanya mengatakan kepada Abu Talib, Atarghabu an Amilati Abdul Muttalib? Apakah kamu membenci ajarannya Abdul Muttalib? Ya. Baik. Fa'ada alaihi Nabi SAW. Fa'ada. Maka Nabi SAW mengulangi kalimat tadi dan mereka berdua juga mengulangi lagi. Setiap kali Nabi SAW mengatakan, Kul ya ammi, la ilaha illallah, kalimatan uhaja, laka bi'indallah. Mereka juga mengatakan, Atarghabu an millati Abi Mut Abdul Muttalib. Begitu. Begitu terus. Fakana akhiru maqala, maka yang menjadi akhir yang diucapkan oleh Abu Talib di saat sekeratul mautnya adalah apa? Huwa ala millati Abdul Muttalib. Dia berada di atas ajaran Abu eh, Abdul Muttalib. Nah. Wa aba ayyakula la ilaha illallah. Dan dia tidak mau enggan menolak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Faqala Nabi SAW, maka Nabi SAW pun mengatakan, La astaghfiranna laka inilah. Ya. Setelah wafat, sudah. Aku akan mintakan ampun untukmu. Ya. Malam unha angka selama aku tidak dilarang dari itu. Artinya apa? Aku akan terus mintakan ampun untukmu. Terus, ya. Selama aku tidak dilarang. Ini setelah pening sepeninggalmu, setelah kau meninggal. Demikian. Menunjukkan bukti apa? Baktinya kepada pamannya. Fa'anzalallahu azza wa jal, maka Allah azza wa jal menurunkan firmannya, maka nalin nabi walladina amanu, maka tidak sepantasnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman, ayastaghfiru lil musyrikin. Untuk memintakan ampunan bagi kaum musyrikin. Walau kanu uli kurba. Sekalipun dia adalah kerabatmu. Ya. Sekalipun dia adalah ke kerabat Taib. Wa anzalallahu fi Abi Talib dan Allah turunkan juga firman-Nya tentang Abu Talib, innaka la tahdi man ahbabda ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Nabi tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Karena Abu Talib adalah paman yang paling dicintainya. Sebagaimana Abu Talib sangat mencintai Rasulullah SAW. Ya, baik. Walakin Allah yahdi man yasha akan tetapi Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah lebih tahu tentang siapa yang berhak mendapatkan hidayah. Maka kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala tarjamat Ibnu Musayyib, Ibnu Musayyib huwa Sa'id Ibnu Musayyib Beliau adalah Sa'id Ibnu Musayyib ahadul ulama wal fuqaha. Salah satu ulama dan fuqaha al-kibar yang besar. Ya, minat tabi'in dari kalangan tabi'in. Kenapa dikatakan kibar? Karena beliau banyak berjumpa dengan para sahabat. Gitu. Iya. Yang paling banyak berjumpa dengan para sahabat maka dimasukkan pada kibar tabi'in. Kalau lebih sedikit lagi berarti di kalangan mutawassitin. Iya. Kemudian lebih sedikit lagi baru dikatakan sigar tabi'in. Iya, begitu. Nah, mata ba'da tis'in. Beliau wafat setelah usianya 90 tahun. Ya. Lewat dari 90 tahun rahimahullah taala. Fi sahih maksudnya fi sahih Bukhari. Yang dimaksud dengan sahih fi sahih adalah sahih Bukhari. An abihi yang dimaksud dengan bapaknya dari bapaknya adalah Al-Musayyab. Al-Musayyab beliau adalah seorang sahabi, sahabiyun. Beliau seorang sahabat tufiya fi khilafati Utsman yang wafat pada kekhilafahan Utsman Ya. Wah hasuna islamu Bahkan bagus Islamnya Al-Musayyab. Demikian juga dengan Abdullah bin Abi Umayyah. Beliau juga Islam fa aslama wa hasuna islamu Nah, demikian. Radhiyallahu anhuma. Baik. Nah, kemudian lama hadara hadarat Abu Talib al-wafah ay alamatuha wa muqaddimatuha. Yang dimaksud dengan hadarat di sini adalah alamatuha, tanda-tandanya. Ya wa muqaddimatuha dan pendahuluan-pendahulunya. Ya, ada ciri-cirinya, ada tanda-tandanya kalau orang mau meninggal begitu ya. Baik, demikian. Nah, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan ya ammi. Kalimat ammi di sini ammi munada mudhaf. Dia adalah bentuk munada yang mudhaf. Mudhaf dengan ya mutakallim ya. Aslinya ammi ya, begitu ya. <clears throat> Pamanku. Wa minhul ya kemudian yaknya dihapus. Ya. Yeah. Taib. Wa baqiyatil kasrah dan tersisalah kasrahnya. Jadi ain mim dikasih kasrah. Nah, itu menunjukkan apa? Dibuang. Ada yang dibuang. Iya. Yeah. Huruf apa yang dibuang? Kalau kasrah berarti ya yang dibuang. Nah, kan gitu ya. Taib. dalilan alihah. Ini menunjukkan bahwasanya huruf ya itu khudifat. Nah, begitu ya. Taib sebagaimana yang sudah kita kita pelajari. Taib. Kalimatan bin nasbi di sini kalimat dibaca mansub kenapa? Alal badal sebagai badal dari kata dari kata la ilaha illallah. Ya. Badal min la ilaha illallah. Uhaja <clears throat> bitasydidil jim di sini dengan ditasydidkan jimnya maftuhatan dengan dibaca maftuh di fathah, ya. Alal jazm. Kenapa di fathah? Karena majzum dia. Ya. Majzum. Kenapa majzum? Bijawabil amr. Karena dia sebagai apa? Jawabul amr. Ya. Begitu. Kenapa? Karena Nabi pertama kata kul. Nah, ya. Tapi apa? Ya ammi kul. Ha, nah, kan gitu ya. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat ini amr maka dia apa butuh jawaban apa jawaban amrnya maka dia harus majzum begitu sama seperti jawabul qasam ya taib <clears throat> demikian <clears throat> misalkan man yazrah man yazra yahsud ya begitu kan man badara hasal begitu man yazra siapa yang menanam ya dia yang akan menuai. Begitu kan? Man badar hasal. Barang siapa yang menebarkan benih, ya dia yang mendapatkan. Demikian. Baik. Nah, uhaja minal muhajah. Ya, dari muhajah. Kalau kita sering dengarnya apa? Uhaju, begitu ya? Nah, keliru. Nah, nah khair insyaallah. Baik. Yang betul muhajah apa uhaj ya karena majzum dia sebagai jawabul amr. Taib minal muhajah dari kata muhajah wahia bayanul hujjah. Yang dimaksud adalah bayanul hujjah. Ya. Menjelaskan apa? Al hujjah. Ai asyhadu laka biha indallah. Aku bersaksi untukmu dengan kalimat tersebut di sisi Allah tabaraka wa taala. Taib. Atar Atarghabu atatruku. Maksudnya atar atarghabu atatruku. Apakah kamu akan meninggalkan? Targhab, ya. Walaupun mana yang membenci. Maksudnya membenci apa? Meninggalkan. Ya, begitu. Tapi karena apa? Karena konsekuensi dari sesuatu yang dibenci adalah di, ditinggalkan. Ya, begitu. Nah, demikian. Millata Abdul Muttalib apa milahnya ajaran Abdul Muthalib ini? Ya syirk. Ajarannya adalah kesyirikan. Wa ibadatul asnam. Dan menyembah berhala. Ya. Zakarahu bihujjatil musyrikin. Zakarahu bihujjatil musyrikin. Jadi Abu, Abu Jahal ini mengingatkan Abu Talib dengan hujahnya kaum musyrikin. Apa itu? Inna wajadna aba'ana ala ummatin. Ya. Yeah. Sesungguhnya kita telah menemukan nenek moyang kita berada pada sebuah ummah. Ummah maksudnya apa? Millah. Gitu ya. Karena ummah kata ummah dalam ayat memiliki beberapa makna. Ummah terkadang maksudnya adalah taifah minan nas, kelompok orang. Ya. Yeah. Wa ummah maksudnya adalah kita atau minaz zaman, ya. Yeah. Ini waktu sebagai sepenggalan waktu ya. Nah, <clears throat> seperti dalam surah Yusuf, fadzakara min ummatin. Nah, ana unabbiuka bitawili ahadis. Nah, demikian. Baik. Kemudian juga ummah bermana milah ini. Atau kadang juga ummah bermana imam, qudwatan. Ya. Yeah sebagaimana Ibrahim alaihissalatu wasallam disifati dengan ummatan qanitan lillah hanifan walam yakum minan musyrikin. Baik. Nah, Fa'ada alaihi Nabi SAW, maka Nabi SAW mengulanginya. Ai ada alaihi maqalatahu. Yani Nabi SAW mengulangi ucapannya. hiya qauluhu ya ammi qul la ilaha illallah. Yaitu ucapan ya ammi qul la ilaha illallah. Baik. Wa ada alif. Ada di situ ya dengan alif. Alif apa? Tasniyah. Dengan alif tasniyah menunjukkan apa? Musanna. Ya. Lakunya ada apa? Ada aada aadu. Ya, tasrifnya begitu ya. Baik. Nah, ay ada alihi Abu Jahlin wa Abdullah Ibn Abi Umayyah maqalatahuma. Ya. Ini maksudnya adalah Abu Jahal dan Abdullah mengulangi ucapan mereka berdua.